anak percaya dajjal? Kue tahajud sebelum rong minggu ya, seminggu tak rong minggu. Tahajud rong minggu terus dalail rong minggu. Nggak orang wong mangan yang pasar, dunia pisah nek mongan mangan. Nggak orang wong turu, dunia pisah nih kok turah turu. Lalu yang mesti kata tahajud kembali pangeran tapi jadi paspor. Nggak iya, tahu jadi apa. Atau lah ini tahajud, Maafin api muncul itu. Termasuk barang apik tapi ceblok nih ada nopo elek. Mana masuk hikam masyur ngendikan sama ono kiai sing dipikuran ning omahe mergo gara-gara iku ono pepatah nak ono maksiat dadekno sopane wong lu ape timbang lakon itu dadekno sombongmu wong Nabi syukur-syukur ya kue to'at plus ape. Wahfid jana haka lil mu'minin sebagainya limanit taba akan apa minal mu'minin. Sing tambah sopan. Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi mental Fir'onia, mental Anania, Mulane kabeh wong dicoba diam-diam ning atine muni ana kumul, Allah, misalnya kue jadi majikan, terus ana wong melarat kok rumah kue. Kue nak rata rumah aku sing rumah Kowe Kue menggerak kerja neng aku kerja neng sapa? Nak rata kayak aku mangan kondi. Kowe itu sak langit langsung ngritik kue. Kapan kita jadi pangeran? Mulane jare ini Abdul Qasim Majini tidak apa apa Fir'aun ngomong ngomong jadi pangeran terbuka nih podium anak kumul. Allah, lha wong Ziyad iku ngomong lo di pangeran tapi ora terang-terangan iku malah repoti iku maksudnya Nabi Musa kan nyerang ra iso perkarane. Ora jelas, ora jelas. Mulane Nabi Musa ra nyerang kuwe perkarane ora jelas dipikir Firaun iku. Lha iya, mulane saja hati-hati sampai ngaji hikam temu mriki aja mau gagah-gagahan ngaji panjen kepen nglakoni jus sampai di mental ananiah, mental Firaunia. Iku diam-diam muni ana rabbukumul Allah. Nak rata ulang aku sing minterno kowe sopo, nak rata kei aku sing makani kue sopo. Terutama gabe anak be bucu ya. Anak itu kita nafakoi, bucu kita nafakoi. Sampai yang mudat-mudat Bahaya, mungkin kalau ada anak kulon nunggu di. Karena saya rawan mudat-mudat, ke yang biaya anak saya itu saya. Padahal hakikate gitu. boten. Misalnya anak kula jenenge Hasan ditulis pangeran terdiri dari anakku, jatah itu ditulis. Aku bagian dari skenario itu. Karena bagian dari skenario itu kan Rai perjalanan ini Inggris ini Inggris ini karena semua dalam apa? skenario. Dan KPKP ya ditektir zaman Azali. Lembek dong, nggih. Kula be Hasan cara lahir wujudnya di sekulau. tapi cara zaman Azali kan juga ya bareng Tulisannya, Bahak dan anak Hasan, Hasan di anak iki kan bareng. Jadi gak perlu saling ngeklaim. Malah iso yang Azali tulisannya ini. Bahak tak burahma mulang ruhin. Jadi dia ngalem tapi tak ngel ngelom pulang rukin malah repot. Maksudnya tak ngel ngelom boleh duit, enggak tak wajib no. Ngekek ada fakir miskin. Jadi fakir miskin bener mau tengok orang nganggur, sing suka. Saya saling sana ngono, kok terus mudah mudah. Repot kan? Iku jenenge minallah wa illa wa fil kena isma komik dulu minallah wa illa wa fil sehingga kita ora duwe anania, gak juga fir'onia. Orang diam-diam muni ana rabbukum Allah. Sebab itu sedekah koyo apa aja Nah ria itu lumayan, tapi kalau udah-udah terlatih dulu sodakotikum bilmani walahadha. Maka udah-udah itu tidak hanya melukai sendok kau, ya, tapi melukai tauhid anda. Kalau gitu, malik, kau tidak sekedar melukai udah tunda, Tidak sekedar melukai yang kamu kau, ya, tapi melukai tauhid anda. Yang paling berat itu melukai tauhid anda. Mari pengiran tuh kok tenang tuh tiru sodakotikum bilmani walahadha. Keman dia lo sudah komu, sudah kau ilmu dia duit. ini, wala ada. Mandi ku tunda-tunda. Jadi mandi sungguh kata peparing. Jadi wong kok ngerasa kue sing ngekei ora Allah, jadi kue koyok dua sifat almanan. Padahal ini sifat almanan namu Allah Subhanahu wa taala. Difaham ya monggo jadi hatiku dijogo. Mulane ketika mampu jali. wong munafik ya dididik Nabi, tapi digo nyerang Nabi. Ya wong kuarik ya titik Nabi, tapi dimerang Nabi. Kalau Nabi masjid no adil, Nabi dipandang tidak adil. Akhirnya muni ikhtir ya Muhammad, mat iku kudu aku. Iku repot, malah nenak. Ati ku bener, engkau nur ya bener. Tapi ati ku nara bener, nur ya minggat. Ya minggat wow, kalau banyu, misal ceblok nih gue najis, kesucian banyu langsung hilang kan. Gara-gara ceblok nih gue najis hati-hati ya tadi sini anjala minat sama iman, angku malah fasalat audiatum dari Sebenarnya nasibe bebanyu koyo ada. Lah ada iki to iku ati. Lane illa man atawa biqalbin salim. nanti selamat, lo ilmu ya selamat, tapi nanti murah selamat. Karena cukup man ngomong ilmu, hmm, mungkin nak wong kuwarit ku korban kula tau dikonco. Kula dikonco teng Bangilan udah di kiai. Kena umatnya rodok kuwarit kuwapon. Jadi sini karena kiai yang kayak khutbah id idul fitri ku. Mojo hadis man soma Ramadan summa atba'hu sitam min syawal faka'an nama soma darwakulam. Sepah-pah no poso 6 dino syawal. Yang ini sambil sarang mojo kulor yang mojo kulor tak kelas. Karena tahu jenis poso liane Ramadan. Bareng tanggal loro, mangan mangan rokokan tanggal telu. Lah, sing dikandani sebagian itu poso teman. Wae selantik ini kecil, mas, obat oh, ketemu poso. <laughs> Kecil-kecil. Sama gitu, lagi lagi gitu, kiai elek. Wis ngerti kelakuan ngono kok. Khutbah perkara agak witan. Sawal. Apa aku serabu agak khutbah ngomong kesunat hari bosobo. Sawal. Jadi artinya gini, uang naik sapi nelek. Lu untuk ilmu kosong sawal itu kiai ini jadi. Berkala dari sama aku Enam sawal. Jadi iku uang, iku ngene iki orang ora usah ngono poso-poso dhewe nek beli, kok beli, kok blok dhewe takiat masjid tak dhewe ora usah ngaduni wong. Tapi uang yo semua iku menungso barang bener e digo energi salah. Iku mau misalnya uang sering kok blok dia sering poso sering kita hajat kok ora wong gak suka peten perkaranya kok. Wong ora bener kabeh. Nah, Melani aja kudu teman-teman gini pesan kula, Melani iku sirine kena nopo nabi seneng guyon. Nabi yo seneng laku-laku ning pasar. Perkarane nggo minimalno perasaan-perasaan ya. Ani wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswas. Kabeh rasul tak utus iku mesti sering melakukan mlaku ning pasar. Iku tujuannya pengiran kata ulama ijma' ojo sampai agama mbok pimpin ning masjid tok, ning sakral tok, tapi akhirnya dienggo pusat pengadi pengadi. Tiga pusat perang menyerang. Ini ketika ulama-ulama, al ulama ya juru nama jurnas, wal aulia ya juru nama jurnas. Kena ulama tenan, kaya umumnya wong. Ya kerja, ya diutang, ya nasi ngerasa seneng, kadang dipisah wong, soalnya kaya umumnya wong. Damai. Tapi nak sekali kau maksa ideal, enggak kaya khawatir. Gak terima, nanti salah ngomong gak terima, kok aku wong soleh, ya yang menembok. Dolim, pokoknya anak-anak itu anania. Ya itu rasa liwat nangis. Ya. Farif kol baga minal akhir, yamla hubil ini apa? wal asrar. Sarif ngosongno siro kol baka ingati siro menal ahiyari. saking lia-liani Allah. Pokoke atimu kosongno sangka liani Allah. Tapi kudu yakin dua ya iwa pangeran ilmu iwa ya pangeran kowe den nasib ngene iki kersane pangeran yang lak mau ngebai sopa apa ku ing baka atim dikebai bil ma'arif lan piro pira ma'rifat wal asrori lan piro pira rahasia-rahasia Allah. Pokoke langsung jadi wali Anggar atimu Benar.